Benarkah anggapan bahwa Ustaz Lukman Abdu mau mengomando dakwah di Indonesia? Mungkin. Mungkin saja benar. Hmm. Allah mustahil. Nah kalau saya menjawab nggak benar, berarti kan repot juga. Om saya juga manusia, punya hawa nafsu, punya kejelekan yang saya diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri saya sendiri. Nah, semoga Allah melindungi kita semua dari kungkungan hawa nafsu kita. Amin.